As-su'alu bi asma'illahi ta'ala. Ini bab su'ali bi asma'illahi ta'ala wal isti'adzati biha. Bab yang membicarakan tentang meminta kepada Allah dengan tawassul dengan nama-nama Allah Ta'ala dan bab yang membicarakan tentang berlindung atau minta perlindungan dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana telah lewat bahwasanya ini termasuk tawasul yang masyru. Tawasul menggunakan perantara atau mengambil perantara untuk masuk kepada Allah Subhanahu wa taala agar doanya diterima dan agar doanya diijabahi. Termasuk akhdul asbab yang syar'i mengambil sebab yang syar'i yaitu bertawassul berperantara dengan nama-nama Allah untuk supaya doanya diijabahi. Dan ini telah lewat sebagian penjelasannya. Sekarang kita lanjutkan hadis yang ke apa hadis yang bernomor 7360 396 sabatu alaf wa salasamia wa sitta wa tis'in Qala ala imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala haddatsana Qudaybatu bin Sa'id Haddatsana Jarirun an Mansurin an Salimin an Quraibin Ani bin Abbas radhiyallahu taala ma annahu qala perhatikan bacanya dikasih annahu demikian adab dalam membaca sanad hadis dan perlu dia ketahui bahwasanya alul ilm dan para ulama mereka ketika kita menyebut mereka adalah dengan sebutan yang baik seperti hadis ini adalah qala al imamul bukhari seperti itu rahimahullah taala. Hadatsana Qutaibah bin Sa'idin, hadatsana Jarir an Mansur an Salim an Quraib an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma annahu qala Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam Law anna ahadakum idza arada an ya'tiya ahlahu faqala Apa makna lau? apa? Seandai, seandainya seseorang di antara kalian apabila ingin mendatangi keluarganya, ini adalah kinaya kata sindiran tentang jima. Faqala maka dia seseorang di antara kalian tadi berkata, Bismillah, Allahumma jannibna syaitana wa jannibis syaitana ma razaqtana fa innahu in yuqaddar bainahuma waladun bidzalika lam yadurruhu syaitanun abadan. Perhatikan di sini. Bagaimana kita tawasul apa kalau kita bertawasul kepada Allah dengan menyebut nama Allah? Di sini sebutkan contohnya bismillah. Bismillah dengan menyebut nama Allah. Allahumma janibnas syaitan Ya Allah, jauhkanlah kami dari syaitan. Dan jauhkanlah syaitan kepada apa yang telah engkau beri rezeki kepada eh, beri rezeki dan wajani bis syaitan nama rozak tanah dan jauhkanlah syaitan dari apa-apa yang kau telah rezekikan kepada kami. Fa'innahu. nah ini demersaan semua domir kembalinya kepada kalam yang sebelumnya. Kecuali domir sa'an kembalinya kepada kalam yang setelahnya. Fa'innahu in yuqaddar bainahuma waladun. Maka sesungguhnya. Jika ditakdirkan antara keduanya. Keduanya ini apa? Pasangan suami istri. Ditakdirkan seorang anak dalam jima tersebut tidaklah membahayakan syaitan kepadanya selama-lamanya. Hu domir kepada kembali kepada walat. Maka sesungguhnya si walat tadi tidaklah membahayakan kepada si walat tadi syaitan abadan selama-lamanya. <clears throat> Ini adalah termasuk yang telah kita lewati pembahasan dalam masalah tauhid karena ini adalah kitab tauhid sehingga alim Bukhari memasukkan hadis ini dalam kitab tauhid karena apa? Karena ya kan pembahasan masalah tauhid antaranya adalah berdoa kepada Allah dengan bertawasul kepadanya menggunakan nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Ini tawasul yang syar'i yang masru yang disyariatkan, bukan tawasul yang muhdas. Seperti yang sering kita sebut, tawasul dengan datnya Nabi kalau tawasul dengan cinta kita kepada Nabi boleh. Tawasul dengan iman kita kepada Allah, iman kita kepada Nabi boleh. masroh. Tapi kalau tawasul dengan zatnya Nabi tidak ada syariatnya. Seperti yang sering kita sebutkan diantaranya adalah nyanyian sebagian mereka. Ya Rabbi bil Mustafa balik makosidana. Waghfir lana ma madha ya wasi'al karami dan yang semisalnya termasuk tawasul yang muhdas yang bid'ah. Bukan syirik, tapi bid'ah. Kalau disebut dengan sebutan syirik, ini maknanya adalah isbatul asbab tanpa sebab, tanpa dalil. Menetapkan sebab diijabahi doa tanpa dalil. Nah, itu syirik luar. Dan hukumnya minimal adalah bid'ah. Maka wajib seorang itu berhenti darinya, nggak boleh dibiasakan dengan bertawasul dengan datnya Nabi. Yang disyaratkan adalah tawasul dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah seperti dalam hadis ini Bismillah. Bismillah. Dengan menyebut nama Allah, Allahumma, ya Allah, jauhkanlah syaitan dari kami dan jauhkanlah syaitan atau jauhkanlah kami dari syaitan dan jauhkanlah syaitan dari apa-apa yang telah kau beri rezeki kepada kami maka sesungguhnya jika ditakdirkan antara suami istri tadi seorang walet dalam jima tersebut, sesungguhnya selama-lamanya setan tidak membahayakan anak tadi. Nah, sebelum dijelaskan tentang matan hadis ini terkait dalam masalah syariat doa dan semisalnya, beliau bertanya, Syekh bin Bas bertanya, soalun menasih. Syekh. Sini ini adalah ringkasan, rumus, mananya soal. Pertanyaan dari Syekh dari Syekh bin Bas kepada yang membaca. Jadi daras yang beliau lewati ya ini muridnya membaca. Soalun menasakh indaka faqala bismillah bilfa fa ini nusho yang ada kamu faqala bismillah begitu dengan fa faqala ya, pakai fa Maafkan? Jawabnya minal qari yani si pembaca tadi mengatakan iya. Iya bil fa ya Syekh. Tertera di situ faqala. Baik. Pertanyaan yang selanjutnya dari Syekh bin Bas, wa indakum fi nusakh al-ukhra aw nuskhatin wahidatin? Yani nuskha yang lain bagaimana? Nuskha-nuskha yang lain, yakni cetakan-cetakan yang lain apakah seperti itu pakai fa atau satu nuskhah saja yang ada pada sebagian kalian yang pakai fa. Fakola. Jawabannya dari para tolaba. Para tolaba semuanya yang hadir di situ ketika para hadirin yang mengikuti darusnya Syekh mengatakan na'am bil fa. yakni kitab-kitab yang sekarang ini dijadikan referensi oleh mereka untuk dibaca di hadapannya Syekh pakai fakolah semuanya. Maka bil fa indal ini demikian juga Ya kan syarahnya al ini untuk saya Bukhari juga pakai fakola. Demikian para tolaba, para hadirin yang hadir di situ. Para hadirin yang hadir di sini bukan sekedar sembarang orang yang tidak baru pemula tidak, bukan dari kalangan masayikh yang hadir. Yang hadir dari dalam darjahnya dari kalangan masayikh. Ini dari kalangan orang-orang yang memiliki kapasitas besar dalam masalah ilmu. Seperti Syekh Abdul Aziz Al-Rajihi dan yang lainnya. Syekh bin Bas menegaskan tentang kalimat fakola tadi yang tertera dalam banyak nuskho. Dalam cetakan banyak. Alfa uzaidatun kata beliau, fa di situ adalah fa zaidah. Allah diahfadu fil hadis qala jawabulau. Kata beliau yang aku hafal. Yang aku hafal dalam hadis ini adalah tanpa fa yakni qala bismillah Allahumma janibna syaitan wa janibis syaitana ma razaqtana fa innahu in yuqaddar bainahuma waladun lam yadurruhu syaitanun abadan mafhum nah itu kalimat fakola tadi fa dikatakan fa zaidah fa tambahan ya kan yang benar adalah tanpa fa, yakni qala. Kalau anna ahadakum idza arada ayati ahlahu. Ya kan? Qala bismillah begitu. Qala ini jawab bulau katanya, jawabnya lau. Jawab bulau. Jawab ini mudhaf lau mudhaf ilaihi. Maka tidak dikenal bacaan jawabun lau, tapi jawabu lau, jawabnya jawab bagilah lau. Apa? Jawabu lau. Jawabnya lau. Kala tadi. <clears throat> Taib. kala bin Basar rahimahullah taala wa hadhi sunnatun wa hadhi sunnatun yakni ini adalah termasuk tariqah. Termasuk cara yang terkait dengan adab dalam mukadimat jima sunnatun indal jima disunahkan distehbabkan dianjurkan ya kan ketika jima annal mu'mina indal jima yaqula hadza bismillah Allahumma janibis syaitana Allahumma janibna syaitana wa janibis syaitana ma razaqtana. Ya Allah, bagi seorang mukmin ketika jima, ayakulah hada berkata ini, mengatakan ini. Ayakulah namanya apa? An masdaria. Yakul silanya an masdaria tadi dikatakan apa? Masdar mu'a masdar muawwal yakni perkataan dia ini bismillah Allahumma jannibis syaitana wa jannib wa Allahumma jannibna syaitana wa jannibis syaitana ma razaqtana. Bismillah dengan menyebut nama Allah, ya Allah, jauhkanlah kami dari syaitan dan jauhkanlah syaitan dari apa yang telah Engkau beri rezeki kepada kami. Paham ya, Pak? Jadi ajaran tentang tauhid kapanpun dimanapun berada. Dalam Kaitan perkara ini ketika hubungan suami istri pun di situ diajari dengan tauhid. Oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan sebab tadi Allahumma berdoa kepada Allah dengan tawasul dengan menyebut namanya Bismillah. Ya, Maka dengan demikian pelajaran syari itu pelajaran yang senantiasa menguntungkan dalam setiap keadaan. Wal faidatul azimatu dan faedah sangat besar. Yaqulu fa innahu kenapa kebesar fa innahu ini taklilnya maka sesungguhnya dijelaskan tentang hukumnya. Dijelaskan tentang faedahnya. Doa tadi faedahnya apa? Sangat besar. Kenapa? Karena Rasul mengatakan fa innahu in yuqaddar bainahuma waladun. Jika ditakdirkan antara keduanya pasangan suami istri tadi seorang anak dalam ketika jima tadi mendalilkan jima lam yadurruhu syaitanu abadan setan tidak akan membahayakan si anak tadi selamanya Abu ya wa fil abdil akhir syaitanun nakirah. Syaitanun nakirah. Yakni Perhatikan kalimat nakirah. Ya ini setan yang sifatnya semua setan. Bukan setan tertentu tapi setan-setan semuanya. Mengatakan bitankir dalam sebagian lafaz yang lain pakai nakirah pakai setan bukan pakai alif dan lam. Lihat nomor satu di bawah sini dan catatan kaki rawal Bukhari wa Muslim kalau Bukhari dalam 5165, dalam Muslim dalam nomor 1434. Yakni dalam sebagian lafaz yang lain yang ada dalam Sahih Bukhari dan juga Sahih Muslim Syaitannya tanpa alif dan lam maka bentuknya nakirat tankir menunjukkan tentang keumuman syaiton yang mengganggu manusia. Walakulluhu kulluhu yadul alal faidah al-adhimah. Ini seluruhnya menunjukkan dan membuktikan bahwasanya faedahnya sangat besar tentang doa tadi. Bayam bagi lil mu'min ayyah dzalik. Maka sepatutnya bagi seorang mukmin yakni berihtisab. Yakni melakukan hal tadi adalah upaya untuk dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala mencari pahala dari apa yang ia lakukan dalam meniti sunnahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa ayyuhsina dhannahu bi Seorang mukmin sepatutnya dia adalah yuhsin, beranggapan bagus. Beranggapan bagus dengan Rabbnya. Yuhsina dhannahu, membaguskan prasangka. Ahsana membaguskan, membaikan yakni membaikkan apanya prasangkanya seorang tadi dengan Rabbnya wa yarjua husulah hadil faidah al azimah dan seorang mukmin sepatutnya mengharap husul yakni didapatkannya dihasilkannya berhasilnya faedah yang besar tadi Fayaqulu indal jima maka ia seorang mukmin berkata ketika jima bismillah Allahumma janibna syaitan. Wa janibis syaitan ma razaktana. Ya Allah, jauhkanlah kami dari syaitan dan jauhkanlah syaitan dari apa-apa yang telah kau beri rezeki kepada kami. Ini juga itu bahwasanya anak adalah rezeki. Anak juga re rezeki, ya kan? Bukan musibah, bukan bencana. Sebagian orang Ya kan? Karena kurang rasa kasih sayangnya, bahkan lebih parah daripada hewan, lebih parah daripada ayam, anaknya dibuang, bahkan dijual. Dijual. Sekarang ini banyak orang jual anak, beli anak. Ya kan? Maka di situ masuk dosa besar termasuk ukuk, termasuk durhaka. Anak diajari durhaka kepada orang tua, orang tua juga durhaka kepada Robnya. Termasuk memotong memutus hubungan silaturahim. Sekarang ini banyak orang yang mengatakan apa mengambil apa? Adopsi anak. Sehingga dia dengan orang tuanya si anak tadi terputus. Dan kalau terputus, yang mengadopsi sangat gembira. Beruntung, berhasil katanya. Nah, padahal dosa besar. Dan hukumnya sudah diman dimansuh. Sebagaimana kisahnya apa? Siapa? saya siapa kemarin? Yang kita baca tentang boneka? Zaid. Nah. Ratala anhu. Dan ini tidak apa sedikitnya apa sedikitnya mau itu dari kaum muslimin dari para dai sehingga banyak manusia yang melampaui batas dalam hal ini. Kalau meng, kalau mengadopsi keponakannya nanti khawatir akan menjadi bentrok antara keponakan yang lain terkait dengan harta waris warisan atau pemberian. Maka mengambil anaknya orang lain. Enggak ponakan, enggak family. Apa biar tidak apa? Biar menjadikan apa? Iri hati dengan satu sama lain di antara familinya. Ini semua adalah tariqah Yahudiyah. <clears throat> Perhatikan ya, kawan. Soal dari Syekh, apa soal apa? Soal pertanyaan dari muridnya Kullu Jiman ya Syekh, pertanyaan dari muridnya Syekh. Kullu Jiman ya Syekh hafidhakumullah awil ladhi yurja min huwal walad kan takuna mar'atu ha hamilan masalan ini sebetulnya apa hamilan bukan hamilun tolong dibenahi kabarnya kana pertanyaannya eh, Syekh apakah semua jima atau jima yang ada harapan akan lahirnya anak dari jima tersebut Nah. Sekarang bagaimana kalau jima itu keberadaan seorang perempuan tadi dalam keadaan kondisinya hamil? Contohnya, jawabannya adzahir umum. Perhatikan ini ya, Di sini termasuk adab bagaimana kita mensikapi hadisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam lafaz datang dari beliau. Beliau menjaga adzahir umum. Nah. Tidak mengedepankan akalnya. Saya bin Bas tidak mengedepankan akalnya tapi menghormati keberadaan ucapannya Nabi yang di situ kondisinya adalah umum. Nah, idza arada ahadukum ya ahlahu. yakni ada seorang di antara kalian ingin mendatangi keluarganya, yakni kini anil jima kondisinya umum. Karena umum karena nggak ada pengkhususan dalam lafaz ini maka dibawa kepada umum sesuai dengan dohirnya. Maka karena al-zahir al-umum. Kalau orang ini semua depan akalnya, ya kan? Dia bilang, kalau perempuan hamil nggak usah doa seperti itu. Ya kan? Atau pasti bahwasanya dia nggak ingin punya anak. Dengan simak tadi nggak usah. Itu namanya apa? Mengedepankan apa? Akalnya. Mau dikatakan di sini abdar umum. Abdar al umum. Dari adalah keumuman keadaan suaminya, apa istrinya, baik ini tua ataupun Mungkin sudah monopos dan semisalnya oh, umum. Hamil dan yang lainnya tetap oh, umum disyaratkan doa tadi. Akul adzahiru al-umumu. umum ini keumuman keadaan tentang keadaan istri. Mungkin sudah tua, monopos dan yang lainnya, dalam kondisi hamil dan yang lainnya umum. Wadala yazidu illa khairan. Doa tadi ketika diucapkan di dalam menambahinya kecuali kebaikan. Nah, Abu salah dengan tidur. Biasanya kalau janggutnya itu dikasih bangku, ngantuk. Bangkunya ditaruh aja, jangan ditaruh di janggutnya. Dagunya jangan dibangkui. Berarti kan tahu bangku? Bangku otomatis. Ya kan? Kan gini, jadi bangku ini. Ya kan? Berarti kan itu Bangku tahu bangku otomatis? Bangku fleksibel. Ya. Tapi perhatikan ya, Hwa. Doa la yazidu illa khairan walau annaha hamilun. Doa ketika jemaat tadi tidaklah menambahinya kecuali kebaikan. Walau anna dan walaupun keadaan seorang perempuan tadi hamil. Hamilun. Bisa dibaca hamilatun? Nah, hamilun. Kenapa? Karena yang hamil adalah cuma perempuan. perempuan. Tidak ada laki-laki yang hamil. Maka perempuan itu cukup dengan kata hamil. al imratun talikun. Imratun hamilun. Karena yang ditanya adalah perempuan. perempuan. Hamil, bukan hamilatun. Walaupun boleh, tapi ya ini yang lebih arjah. Soal nah, pada nihayatil jima' yaqul Allahumma binas syaitan, binas syaitan wa janib syaitan ma razaqtana. Jawab pada nihaya ma sami'tu syai'an. pada nihaya ma sami'tu syai'an. kan ya, Pertanyaannya dari sebagian muridnya, setelah selesai jima, apakah berdoa dengan doa ini? Allahumma nas syaitan wa janib syaitan raja razaqtana. Kata beliau, terjawab pada nihaya setelah selesai jema, aku nggak pernah mendengarkan sesuatu tentang doa ini. Pada nihaya masa itu saya diulangkan diulangi dua kali. Artinya apa? Beliau nggak punya ilmu tentang disyaratkannya doa tadi setelah jema. Maka cukup sebelumnya saja. Kenapa? Karena lafadznya apa? Idza arada. Kalau anna ahadakum idza arada ayati ahlahu qala bismillah qala kita baca qala kenapa karena itu yang dikatakan Rasul Syekh bin Bas karena faqala kalimat fa huruf fa ada fa zaid Dikala bismillah Allahumma jannibna syaitan wa jannib syaitan nama razaqtana. Kemudian Rasulullah SAW memberikan suatu faedah yang besar yaitu sebuah hukum Fainnau in yukaddar bainau mawaladun lam yadurruhu syaitanu au syaitanun abadan. Napa? <clears throat> Baik. Jadi syaratnya adalah sebelum jima. Soal lau yahu. Bagaimana kalau lupa? Nah, seorang mau jima tapi lupa dengan doa tadi, al-jawab ma alaihi sayun. Ma sayun tidak ada sesuatu yang harus dipikulnya tentang kesalahan atau kelupaan. Jadi nggak ada dosanya apa-apa. Alhamdulillah sunnatun mustahabatun faqat. Segala puji hanya milik Allah adalah sunnah yang mustahabbah. Toriko yang mustahabbah. Tata cara doa yang disetebabkan. Makola if'alu. Nah, perhatikan. Makola if'alu. If'alu hadihi apa ada doa atau oh, ud'u bi ada doa tidak tapi ya kan qala Allahumma jadi doaun mustahabun doa yang distehbabkan dicintakan kepada kita disenangkan kepada kita supaya kita berdoa dengan doa itu ini juga sebagai bukti bahwasanya jadi itu tadi khabar yang khabar mujarrad, khabar bukan di mana al-amr. Jadi mananya apa? Disebabkan, Bukan if'alu bukan fi'il amr. Kalau if'alu fi'ilnya amr, maka hukumnya apa? Wajib kecuali ada pemalingnya. Kemudian lanjutannya soal guru wadih. Jawab Ibnu Mas'ud. Pertanyaannya tidak wadih, enggak jelas apa pertanyaan kurang jelas. Jawabannya Ibnu Mas'ud tidak tahu ini juga jawabannya terkait dengan soal yang tidak jelas maka ini cuma kita ikuti saja. Artinya pertanyaan yang direkam di situ tidak jelas. Pertanyaan yang terekam tidak jelas. Ini kan hasil rekaman, kemudian dibukukan. Pertanyaannya di sini soalun berwad. Ya, ini tidak jelas pertanyaannya, maka jawabannya benar mas oh, itu aja. Al jawab minal masail na'am. Qala bin Basrah rahimahullah taala ma indi khabarun ma a'lamuhu in kana wajadtahu hatihi. Nah. Yusi Syekh ahad talaba fi bahsihi wa ihdarihi. Nomor satu, lihat nomor satu di bawah setan kaki Yusi. Syekh memasyiatkan seseorang di antara para talaba yang hadir supaya mencari dan supaya menghadirkan. Ya kan? Artinya pertanyaan yang tidak jelas tadi semua dinukil di sini tentang jawabannya. Ada apa sih pertanyaannya kurang jelas. Jadi faedah yang telah kita lewat tadi, ya, perhatikan faedahnya adalah ini adalah doa yang sangat besar, faedahnya sangat besar dan manfaatnya juga besar dan sisi pelaksanaannya adalah bentuknya umum terkait dengan keadaan istri tadi umum. Bukan kemudian jima yang diharapkan anak saja tapi kondisinya umum dengan doa tadi diistihbabkan seandainya lupa pun tidak mengapa. Tidak ada dosa. Kenapa? Karena ya kan, lafaz yang datang dari Nabi bentuknya bukan perintah. Cuma law anna hadakum jadi anjuran. Law anna hadakum idza arada ayati ahlahu ya kan? Qala bismillah Allahumma jannibna syaitan Wajannibis nama ma tanah Ini adalah bentuknya adalah anjuran dari beliau sallallahu alaihi wasallam bukan ijab. Bukan kewajiban bentuk perintah. Ini juga perlu kita paham bahwasanya perintah itu harus datang dari bentuk kalimat perintah. Amr ataupun wajib itu datangnya dari kalimat perintah. Kecuali penerapan dari perintah fi'il pun hukumnya wajib fiilnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebagian permasalahan hukumnya ketika apa? Ketika fiil tadi sebagai tatbik, sebagai penerapan dari perintah baik dari Al-Qur'an atau dari sun sunnah. Seperti mencampur fiilnya Nabi 100 kali atau merajam dan semisalnya hukumnya wa wajib kenapa? Karena sebagai tatbik, sebagai penerapan dari perintah yang diperintahkan oleh Allah dalam Al-Qur'an atau diberikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sunnah yang sudah dipraktekkan oleh beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Taib. Kok cepat kali sudah dan menungso-menungso lagi. Nah, baru 38 menit. Taib. <clears throat> ini beragam sab'al fasalah sami'a wa sab'a wa tis'in 7397 Qala al-Imam Bukhari rahimahullah taala hadatsana Abdullah bin Maslamah. Hadatsana Fudailun an Mansurin an Ibrahim an Hammamin an Adi bin Hatim annahu qala. Perhatikan annahu qala. Sa'altu Nabi nabiy sallallahu alaihi wasallam Qultu ursilu kilabi al-muallamata. Qala Idza rasalta kilabaka al-muallamata wa dzakarta smallahi famsakna fakul. Wa idza ramaita bil mi'radi fakhajaqa fakul. Perhatikan di sini. Hadis dari Adi bin Hatim radhiyallahu anhu. Bahwasanya beliau menuturkan, aku bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kukatakan kepada beliau, aku melepaskan anjing-anjingku yang anjing tadi sudah aku didik muallam apa anjingnya sudah di, dididik, anjingnya sudah diajari untuk menangkap mangsanya. Ini dikenal dengan apa anjing apa anjing? Anjing buruan, anjing untuk berburu. Kilab al-mu'allama yakni apa? Anjing untuk berburu. Gimana Ahmad? Tahu anjing berburu untuk berburu? Di Sumatera banyak orang Batak biasanya bawa anjing 20. Nanti kalau pulang membawa babi satu truk. Ya, ya Mas. Nah itu. Anjing anjingnya puluhan dibawa. Nanti pulang mau bawa satu pick up L300 bagi semua semuanya. Nah, nanti ditulis di sana apa? Sate B2. Sate B B2. Nah, apa? Sate babi, sate B2. Nah. Tapi jadi kata Adi bin Hatim, aku lepas anjing-anjingku yang anjing tadi sudah aku didik. Aku ajari. Kala berkata Rasulullah SAW, Ila arsalta kila baka jika engkau lepas anjing-anjingmu untuk berburu. Anjing tadi sudah dikatakan almu al-mu'allama. mau anjing mu'allama. Wadakarta dan kau menyebut nama Allah ketika mau lepas, Famsakna. Famsakna. Ini siapa failnya? Ayo. Siapa fa'ilnya Abdurrahman? Famsakna. Siapa fa'ilnya rezeki? Ini boleh isim, famsakna itu. Hah? Berapa? apa? ada. Hmm? <laughs> Siapa fa'ilnya? Hmm? Hati. Ya. Sapa? Man sapa wongi? Hah? Berdua. Amsakna, amsaka, amsaka, amsaku, amsakat, amsakata terus. Nah, amsakna, siapa fa'ili? Hunna. ya toh? Hah? Hunna atau enggak? Dabarnya apa? Dabarnya hun? Hunna. Hunna kepada siapa? Hah? Apa? Kilab, kalbun, sito, kalbani, anjing, loro, kilabun, Hah? anjing telok, Anjing Bro, Anjing banyak. na kilap tadi lo, Mbak Rizki. Apa? Nah, Pak na. Jadi perhatikan. Bagaimana Nabi SAW apa engkau melepas anjing mewai adi. Anjing-anjing yang terdiri tadi. Dan kau menyebut nama Allah ketika melepaskan tadi. Pak na. Maka anjing-anjing tadi menangkap buruan yang kamu incer. Mungkin rusak mungkin biawa mungkin apa? Apa lagi? Gajah. Nah kan? Yang halal maksudnya, hewan yang halal, jantannya biawa jantannya rusa, apa lagi? Ayam ayam hutan. Jantannya apa lagi? Ya? Kelinci. Nah, pakul maka makan lawai adi. Jadi ketika engkau menyebut nama Allah ketika melepas anjing-anjingmu tadi, fa'amsakna tilkal kilabu. Nah, Hah? Apa? Ah, ya liur nyau, liur nyau. Wong di sini kan mana menangkap, tidak memakannya. Fakul maka makanlah. Makanlah wa adi. Wa idza iya ramaitan dan jika engkau melempar, ini hukum lain, tengok di sini. Di sini yang ditanyakan tentang anjing ketika dilepas, tapi jawabannya lebih daripada itu. Bahkan dijawab bahwa jawabannya apa? Hukum yang lain, bagaimana ketika engkau jika engkau melempar hewan buruanmu ataupun hewanmu yang halal dimakan. Dengan bil mi'rat kau fakul. Nah, akan ditafsirkan oleh beliau di halaman berikut ini apa itu mi'rat? yakni rumh. Ramau bil hirba wa huwa rumh. Artinya apa, Tom? Tombak. Hmm. kenalan Bukan kenapa? bukan karena badannya. Lancipnya yang nusuk, bukan apa badannya yang mu mukul. Mabum? Nah, engkau bengkolang pakai kayu, ternyata apa? Terpukul dengan antem apa dengan kayu tadi, maka mati maka tidak. Tapi kalau tertusuk, ya kan? Dengan kayu yang lancip dan semisalnya maka halal. Mabum? Ini dibedakan. Kalau antum antum lempar pakai batu kemudian mati, ini beda dengan ketika antum pakai pisau. Pakai tombak, kemudian apa? Nancap pada hewan tadi, hewan yang antum buru. Antum buru, maka antum antum saitnya tadi maka halal. Fakul maka makanlah. Taib. Sarah. Wallahu yaqul walillahi asmaul husna fad'uhu biha. Dan Allah Ta'ala berfirman, dan bagi Allah nama-nama yang indah. Maka serulah Allah itu dengan nama-nama tersebut. Artinya satu dan antara nama itu memakai boleh, dua nama boleh. Tausul dengan nama-nama Allah ini dua satu satu nama dua nama bu, boleh. Ya Rahman ya Rahim dan semisalnya boleh. ada ada masalah Said. Dikarenakan ini lantaran ini beliau dakar sama failnya Imam Bukhari telah menyebutkan masalah Said. Dakara Imam Bukhari masalah berburu. Hadis berburu didatangkan dalam kitab Tauhid. Hadis tentang berburu didatangkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Tauhid rahimahullah taala. Ini menunjukkan apa? Dikonya. Betapa diko apa diko itu? Jelinya beliau dalam istidlal dan istimbat. Dari ayat ataupun hadis ataupun asarnya para sahabat dan para tabiin dan yang semisalnya. Bangun, bangun. Siapa yang ngantuk? Rumangsa dhewe. Siapa? Ayo. Baik. Waliyadha maka lantaran ini Imam Bukhari menyebutkan masalah saat masalah berburu li'anna fihi bismillah. Li'anna fihi bismillah atau bismillahi. Bismillah lil hikaya Bismillah. Karena di dalam masalahnya ada bismillah. Bismillah ini adalah isimnya apa? anna. Indah salil kilab ketika melepas anjing, melepas untuk dijadikan anjing buruan tadi ketika berburu. Wa idar rami bisam dan ketika apa? melempar dengan saham. Nah. Wa idar ramaita bil mi'rad faqajaqa. Ini wa idar ramaita bil mi'rad wa qulta bismillah. nah, itu. Jika engkau melempar dengan tombak dan semisalnya dan kau bilang bismillah. Maka halal fakul. Arkom, mana? Anta mana? Naam. yang apa? Naam. Ya. Jadi jangan lamun sana kemari. Baik. Wa idar ramyi bisam dan ketika melempar dengan sam, tombak. Mana? Dan semisalnya. Fa wa tabarrukun bismihi wasti'anatun bismihi ala saidihi. Nah, ini dalam masalah tauhid. Maka termasuk tabarruk mengambil berkah dengan nama Allah ngalap berkah dengan nama Allah bukan ngalap berkah pergi ke kuburannya wali. Ya kan? Bukan ngalap berkah ke kuburannya wali. Ya kan? Nangis-nangis di samping kuburannya wali barokah, pulang dagangannya laris. Nah, ya. Gitu di Bali. Diterima? ya. Nangis-nangis di samping kuburannya wali, barokahnya besar. Apa? Dagangannya lah, laris. Misalnya. Itu namanya ngalap berkah ke kuburannya wali-wali. Nah. Ngalap berkah ke kuburannya wali biar jadi presiden. Nah, baru-baru ini ya kan calon-calon presiden, capres-capres, caleg-caleg dan semisalnya apa? Ngalap berkah ke kuburannya wali-wali walaupun walinya bukan wali Allah tapi walinya setan pun juga di dingalapi. Nah, itu. Qatalahullah. Semoga Allah memerangi orang-orang seperti itu. Bikin contoh jahat untuk kaum muslimin. Contoh buruk. Jadi yang sehari diantaranya ini tabaruk bismihi, ber, tabaruk mencari berkah dengan nama Allah dan misti'ana minta pertolongan dengan nama Allah ala soidihi untuk menangkap buruannya. Wa alama yahsulu lahu minal walad ila gharida dan juga ngalah berkah dengan nama Allah atas apa yang terjadi dihasilkan bagi untuk dia dari seorang apa berupa seorang anak dan yang lain darinya. Mafhum? Nah. Inilah tariqah sunniyah. Maka diterangkan dalam kitab tauhid. Ya. Adapun kalau orang itu tidak cukup dengan sunnah, maka mau berburu pergi ke dukun dulu. Ya kan senjatanya disebulnya dulu nang di dukun. Ya dok, sebulkan dulu. Di, apa dikasih idu basin disi. Ngerti lu dah bau. Nah, dari Mbak Dukun. Taib. Wa qalu wa idza rama bil mi'rad fa khazaqa. Wa idza ramaita. Ini sebenarnya wa idza ramaita bukan roma. Ini salah, salah menukil karena wa idza idza ramaita bil mi'rad fakhazaka, yakni ramahu fil hirba. Al mi'rad wa huwa ruhmuh, ruh ramah hadaba Tom, tombak. Fa hu bi hadza yakunu halalan thayyiban. Nah, fakhazaka yakni nu, nusuk, nancep. Nah, ini. Maka menjadilah halal. Halalan ini jama apa masdar dari apa? Halal masdar dari apa? Fi'il madinya eh, apa? Ayo tut. Ayo bunyi. Ayo. Ayo. Apa? Hala yahillu halalan. Kalau ahalla eh, Ayo halalan waktu itu pun nama itu nama wanta sorfi. Engkau adalah pintar sorof. Nah. ya punya halalan tayyiban kama law nama tebuhan sebagaimana seandainya itu disembeli, Nah, jadi kalau antum lempar dengan bacaan bismillah, nancep pakai apa kena perutnya, kena lehernya, kena punggungnya, mati maka sama saja dengan disembeli. Tapi dengan syarat apa? Bismillah. Bikhilafi ma law asabahu bil ard. Nah, beda dengan kalau seandainya hewan semburan tadi kena apa? Bukan kena lancipnya tapi kena apa? Kena tumpulnya. Badannya tombak tadi. Nah itu beda. Fa'inu yakunu wakidhan. Wakid isim. Wakid ini sama dengan map maukut. Wakid sama dengan maukut. Fa'il sama dengan ma'af, maf'ul. Wakid itu bisa isim fa'il bisa isim maf'ul yastawi fi sayani fa'ilun wa maf'ulun. Apa? Seperti Habib sama dengan Mahbub. Wakil sama dengan maukut. Kalau pakai kenapa kena tumpulnya, kena badannya tombak tadi, maka sama dengan seperti wakil seperti dilempar dengan apa? Dipu, dipukul. Li'anau qatalahu bitaql karena dibunuh dengan beratnya tadi bukan dengan tajamnya. La filhat bukan dengan tajamnya. Fayakunu dakhilan fi qawlihi wal mauqudatu. Maka masuk dalam ayat yang dikatakan apa mauqudha yakni di antara hewan yang haram dimakan adalah hewan yang digebuki seperti caranya apa orang Batak ya kan masukkan di dalam karung kalau mau makan anjing anjingnya masukkan dalam karung nanti di digebuki nah itu bukan disembelih kalau mau makan anjing anjingnya disembelih Bismillah masih enggak masukkan karung di kebuki pluk pluk pluk pluk pluk mati udah tusuk pantatnya sampai ke lehernya kemudian di apa? diguling-gulingkan. Karena anjingku anjing guling. Nah, seperti usir kemarin beli es sampai apa? Sampai babi guling nggak jadi diminum. Karena esnya bawa bau bau babi guling. Baik, perhatikan. Soal idza adraka wahyun hal yang Pertanyaannya, seperti yang berburu. Ya kan? Bu, ini damir kepada apa? Said buruannya. Masih hidup. Apakah disembelih? Jawabannya fil hadis sahih idza taraktahu hayyan fadhbahu. Jawabannya sahih dalam hadis yang sahih jika engkau mendapati buruanmu itu kondisinya masih hidup maka sembelilah. Mafhum? Ditangkap anjing belum sampai mati. Wes kena lumpuh. Agorok wae. Nah. Harus dimakan. Demikian juga dilempar pakai tombak belum mati masih hidup maka langsung disem disembeli. Dan ini perkara yang sudah sangat masyhur gampang. Bahkan orang-orang kampung kita kalau nyari burung ditembak nggak mati disem disembelih. Ini sudah perkara yang sudah tingkatnya diilmui oleh semua lapisan kaum muslimin. Baik. Selanjutnya Soal bahaya dalam yadbahu jika dia tidak menyembelihnya, jawabannya yakunu maitatan, maka buruannya jadi hewan bangkai illa idza ghallabahu ma'amkanahu. Kecuali kalau memang dia ini apa? Bisa menguasainya yang semung, yang memungkinkan. Wes pokoknya kecemplung air sebelum mati langsung di apa? di tembaki mati di situ. Nah, bukan matinya karena apa? Bukan matinya karena minum air. Tapi karena apa? Karena hasil tembakan. Maka hukumnya hak halal. Itu namanya nahu. Nah, mafum? Seperti juga sapi. Sapi yang sudah keranjingan. Ngerti sapi keranjingan? Sapi sewatan. Sapi setanan. Ngamuk. Nah, gak memungkinkan untuk disembelih. Maka bisa di tembak dari jarak jauh. sok perutnya. Ambrol. Mati. Maka hukumnya hak halal. Nah, seperti itu namanya. Illa idza ghalabahu ma amkanahu. Alladhi amkanahu yang memungkinkan dia untuk apa? Mengkondisikan dia nggak bergerak lagi dengan cara sebisanya walaupun nggak kena leher lehernya. Baik, alhamdulillah alamin sampai sini dulu kita cukupkan dan semoga bermanfaat kita semuanya alhamdulillah.